yang mengaku berintima ataupun yang berorientasi kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah mereka berakidah dan beramal dan mengimplementasikan Quran dan sunnah tersebut menurut apa yang dipahami oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in menurut jejak yang telah mereka ukir. Kita sebagai kaum muslimin tinggal menapaki jejak-jejak yang telah mereka jejaki. Di antara hadis yang telah kita singgung yaitu hadis Irbad bin Sariyah di mana dia mengatakan wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi kami sebuah nasihat wajilat min hal qulub yang menggetarkan hati wadarafat min hal dan melinangkan air mata di mana di sini Erbat bin Sariyah menyebutkan talazum menyebutkan hubungan antara bergetarnya hati dengan berlinangnya air mata. Sebab seorang tidak akan mungkin melinangkan air matanya ataupun air mata tidak akan mungkin mengalir dari mata seseorang kecuali jika nasihat tersebut dapat menggetarkan hatinya ataupun dapat membuat hatinya merasa takut terhadap nasihat tersebut atau dapat dia resapi makna daripada nasihat tersebut. Oleh karena itu para ikhwatiddin di sini Irbat bin Sariyah menyebutkan wajilat min hal kulub hati bergetar wadarafat min wadarafat min hal uyun dan air mata pun berlinang. Fakulna ya Rasulullah. Kami katakan ya Rasulullah Ka'annaha wasiyatan muaddi' Ya Rasulullah sepertinya ini adalah nasihat perpisahan. Fa'ausina berilah kami uh, nasihat. Qala kata beliau usikum bitaqwallah was-sam' wa in walla alaikum abadun habasyun Aku nasihatkan kalian, aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah. Mendengar dan mentaati pemimpin kalian, walaupun pemimpin kalian itu merupakan seorang hamba dari negeri Ethiopia. Fa innahuma ya'ish minkum sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya Barang siapa yang hidup di antara kalian setelah wafat nanti dia akan melihat banyak perselisihan-perselisihan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ur rasyidin wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian pegang sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin yang ada setelahku Abdu 'alaiha bin nawajij dan gigit dia dengan gigi gerahammu wa iyyakum wal muhdatsatil umur jauhkanlah oleh kalian perkara-perkara yang baru fa inna kulla muhdatsatin bid'ah karena setiap yang bid'ah setiap yang baru itu adalah bid'ah wa kullu bid'atin dolalah dan setiap yang bid'ah itu sesat Para khafiddin rahimanallahu wa iyyakum. Mungkin kita pernah mendengar kelanjutan daripada hadis ini ataupun yang biasa dibaca di dalam muqaddimah yaitu wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kalimat wa kullu dolalatin finnar ya, ini bukanlah tercantum dalam hadis ini ini diriwayatkan dalam hadis yang lain dan uh, dan kisah yang lain juga. Ya, dan kisah yang lain di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam eh, menyebutkan tambahan yaitu wa inna kulla wa kulla bilatin dolalah. Pada riwayat tersebut Rasulullah menyebutkan amsakum asbahtum amsakum mengingatkan para sahabat eh, akan kemungkinan bahaya yang akan mengintai pada pagi hari dan pada siang harinya. Nah, kemudian di akhir hadis beliau menyebutkan hadis ini, lafaz ini namun dengan tambahan wa kullu bid'atin wa kullu dhalalatin wa kullu Para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum, di sini saya kumpulkan beberapa faedah daripada hadis Irbad bin Sariyah ini yang saya ambil dari kitab 10 faedah dari hadis Huzaifah Ibnu Yaman. Di antaranya penulis menyebutkan faedah daripada hadis ini. Di antara faedah yang disebutkan uh, oleh penulis tersebut yaitu faedah tarbawiyah faedah pendidikan yang dapat disimpulkan dari hadis Irbad bin Sariyah yang pertama yaitu yang bagi lil insan ayastami'a al mawa'id baina fatratin wa ukhra li anha nafi'ah lil qalbi seorang manusia ya sudah selayaknya dia senantiasa mendengar nasihat-nasihat mendengar nasihat-nasihat karena hal itu sangat bermanfaat untuk hati. Berarti nasihat-nasihat ataupun ceramah-ceramah ataupun wejangan-wejangan merupakan santapan ataupun kebutuhan rohani yang sangat dibutuhkan oleh seorang muslim di mana kebutuhan tersebut sama dengan kebutuhan makanan bagi fisik. Apabila seorang tidak makan, maka fisiknya akan lemah. Dan kalau dia bertahan tidak makan, bisa jadi dia akan mati. Demikian juga uh, mental ataupun hati, roh, ya, dia juga butuh santapan, juga butuh makanan. Dimana kalau tidak diberikan, maka lama kelamaan hati tersebut akan mati oleh karena itu, jika hati diberi santapan, diberi uh, diberi suplemen-suplemen eh, khusus, maka yang tadinya dia hidup maka akan lebih hidup dan seterusnya. Demikianlah para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Dan santapan rohani tersebut adalah berupa wejangan-wejangan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan religius yang berkaitan dengan dinul Islam, karena inilah yang dapat menghidupkan hati dan inilah yang dapat me, uh, yang dapat membersihkan hati. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk membersihkan jiwa kaum muslimin. Kama arsalna fikum rasulam minkum. Bagaimana kami utus rasul dari kalian? Rasulam minkum yatlu alaikum ayatina dia membacakan ayat-ayat kami kepada kepada kalian wa yuzakkikum dan membersihkan kalian membersihkan umat manusia dari kotoran-kotoran para khafiddin rahimallahu wa iyyakum oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman fadzakir fa inna dzikra tanfaul mukminin ingatkanlah karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman Berarti para ikhwafiddin rahimallahu wa iyyakum yang hanya bisa mengambil manfaat dari sebuah nasihat adalah adalah seorang yang beriman. Ya. Semakin tebal keimanannya, maka semakin banyak faedah dan manfaat yang bisa dia ambil Semakin banyak uh, semakin tebal keimanan seorang, maka semakin banyak faedah yang dapat dia ambil dari nasihat-nasihat tersebut. Adapun mereka yang tipis keimanannya, maka para ikhwasidin rahimallahu iyyakum, mereka ini akan semakin lalai. Dia tidak akan mampu mengambil faedah daripada nasihat-nasihat tersebut. Para sahabat ridwanullahi alim ajma'in yang memiliki hati yang sangat suci memberi e, ketika mendengar e, nasihat Rasulullah SAW zarafat min hal uyun wajilat min hal kulub hati mereka bergetar dan air mata mereka pun berlinang karena apa? karena bermanfaat apalagi para ikhafidin banyak di kalangan kaum muslimin baik yang salaf maupun yang gak salaf apalagi yang gak salaf mereka akan uh, akan lebih terkesan terhadap sebuah wejangan kalau dalam wejangan tersebut ada leluconnya. Namun kalau sudah difokuskan dalam sebuah pelajaran, ya, buah ilmu, apalagi disuruh menghafal, maka satu persatu akan mundur ke belakang. Ini tidak bisa kita pungkiri. Makanya kalau kita datangkan ustadz-ustadz yang lebih fokus dalam permasalahan, membahas detail secara serius, maka satu persatu keluar dan satu persatu mengantuk. Biasanya alasannya uh, suaranya nggak dengar, sengau kan begitu. Padahal kalau seorang itu memang betul-betul benar-benar mau mencari ilmu, dia akan berpindah tempat dan mencari di mana suara yang jelas. Ya. Akan berpindah tempat dan mencari di mana suara yang jelas, namun mereka yang hanya sekedar menunjukkan hidung, nanti kalau nggak ikut daurah ditanya-tanya begitu, ya akhirnya sekedar hadir. Kalau seandainya tidak terdengar suara si penyaji, maka dia pun asik menyajikan apa yang dia sajikan bersama teman-temannya di teraskah, di atas berandakah, di samping dan seterusnya. Para hafidin rahimallahu iyyakum. Oleh karena itu, ya, seorang mukmin, orang kita lihat contohnya para sahabat. Wajilat min halqulub. Mereka memiliki hati yang yang bersih sehingga mudah bergetar dengan nasihatnya tersebut. Fadzakir fa inna klotan faul mukminin Ingatkanlah karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Yang enggak beriman, yang tipis keimanannya, maka akan semakin sedikit manfaat yang dapat dia ambil. Para khafidin wa iyyakum. Jadi nasihat ya, nasihat wejangan ataupun uh, masalah ilmu dinul Islam ini dapat menghidupkan hati. Ya, dapat menghidupkan hati. Dapat memberi semangat baru bagi hati kita sebagai siraman-siraman terhadap rohani kita agar tetap hidup jika semakin jauh kita terhad dari nasihat-nasihat semakin jauh kita dari wejangan-wejangan di Islam, maka hati akan semakin semakin uh, semakin pingsan lah kita katakan semakin lama akan semakin mati apalagi kalau dibarengi dengan maksiat-maksiat maka akan semakin tertutuplah hati tersebut kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaktibun ketahuilah bahwasanya hitam hati mereka dikarenakan maksiat yang mereka lakukan. Dikarenakan maksiat yang mereka lakukan. Sekali berbuat maksiat maka akan akan muncul titik hitam dalam hati seseorang. Jika bertambah maka akan semakin bertambahlah titik-titik hitam tersebut hingga menutupi hati yang seharusnya suci bersih sehingga sulit lagi menerima kebenaran-kebenaran, ya, sulit untuk memfokuskan diri dalam menerima pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat dan seterusnya. Para hafidzin rahimallahu iyyakum, antum jangan mengira kalau sudah seorang itu ngaji salaf lantas dia mudah menerima kebenaran. Itu belum tentu. Ya. Seorang kalau sedang ngaji salaf belum tentu dia mudah menerima kebenaran. Mungkin dia bisa mendengar mengiyakan namun apakah dia mudah dalam melaksanakan itu belum tentu. Seorang yang mengaji salah belum tentu hatinya lembut, bisa saja hatinya kasar. Dan bahkan bisa saja semakin arogan dan bahkan bisa saja hatinya semakin bisa para ekofifin rahimallahu iyyakum tumbuh ujuk merasa lebih dibandingkan orang lain dan meremehkan orang lain. Para ekofifin rahimallahu iyyakum itu yang pertama. Di mana Seorang manusia hendaklah sering-sering mendengar nasihat. Ya. Oleh karena itu seorang mukmin dia semakin banyak mendengar nasihat maka akan semakin sejuk hatinya. Kita lihat para sahabat disebutkan dalam hadis kita boleh Ilmi dalam kitab Sahih Bukhari di mana Umar bin Khattab bergantian dalam menghadiri majelis taklimnya Rasulullah Mengapa? Karena dia tidak sanggup menghadiri terus-menerus. Jadi bergantian, terkadang dia, terkadang temannya. Kalau dia nggak datang, dia akan bertanya kepada teman yang hadir. Kalau Umar bin Khattab yang hadir, maka teman yang tidak hadir itu bertanya, apa isi, apa sabda, apa hadis yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faedah yang kedua, ala annal imam wa talibul ilm wala alim ayyata'ahadun nas bimawa'ibi kama kana yaf'alu sallallahu alaihi wasallam ma'as sahabati ridwanullahi alaihim ajma'in bahwasanya seorang imam seorang talibul ilmi seorang alim hendaklah dia senantiasa uh, memberikan nasihat-nasihat ya baik menentukan waktu tertentu ataupun hari tertentu dan itu berlangsung terus menerus sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya. Kalau boleh saya tanya pada antum, di mana di sini syahidnya? Mengapa dikatakan? Padahal di sini Rasulullah menyebut uh, bin Sariyah mengatakan Rasulullah memberikan kami wejangan, memberikan kami sebuah wasiat. Bergetar hati kami dan berlinang hati kami. Dan kami katakannya Rasulullah, sepertinya ini nasihat yang terakhir. Sementara poin yang kedua tadi kita katakan bahwa hendaklah seorang yang alim, seorang bila ilmi, seorang imam senantiasa memberikan nasihat. Dari mana di kalimat senantiasa ini? Hah? Apa? Iya, dari kalimat perpisahan. Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatan muadde. Ya Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat yang terakhir Berarti sebelumnya sudah banyak nasihat-nasihat. Nah, demikian, ya. Kalau seandainya baru kali itu, tentu tidak akan terasa yang namanya perpisahan. Yang namanya perpisahan itu sehingga membuat kita itu sedih setelah berkumpul lama bersama seorang, ya, seorang yang dekat dengan kita, kemudian tibalah saatnya kita berpisah. Disitulah kita katakan berpisah kalau seandainya kita baru pertama baru pertama bertemu, kemudian disitulah berpisah, tidak ada yang namanya perpisahan. Dan tidak akan bisa perpisahan ini membuat air mata berlinang. Tidak akan mungkin. Demikian para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum. Yang ketiga, al-mau'izah yajibu an takuna balighatan qawiyatan tuaddi hadafaha. Peringatan ataupun nasihat ya, hendaklah baligh. Baligh itu mengena, Kowi, kowiyah, artinya sangat kuat. Sehingga sehingga mendapatkan target. Ya. Sehingga mendapatkan target. ka 'alal insan ayyaktar al-fawaha, wa yuhsin qasdaha la alallah ayyan faabiha. Oleh karena itu seorang manusia adalah dia memilih lafaz-lafaznya. Kemudian memperbaiki niatnya Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat ya, menjadikan lafaz-lafaznya nasihat-nasihat tersebut bermanfaat bagi orang lain. Para hadirin rahimakumullah wa iyyakum. Jadi seorang dai ya, seorang yang memberikan wejangan, seorang yang memberikan nasihat, tidak mengapa dia pilih kalimat-kalimat yang terbaik. Ya, tidak mengapa dia pilih kalimat-kalimat terbaik atau dia konsep tidak mengapa. Mengapa? Karena dengan mengkonsep ya, dengan memberikan me, me, mengatur lafaz-lafaz yang baik itu akan lebih mengena bagi orang-orang yang mendengarnya. Namun satu hal para ikhwatiddin rahimallahu yakum yang terpenting dari itu adalah niat yang ikhlas. Karena apa? Karena hati itu milik Allah. Rasulullah SAW menyebutkan Inna qulubal ibad baina asab baina isba'aihi rahman. Sesungguhnya hati para hamba itu berada di antara dua jari Ar-Rahman. Sudah. Nasihat bisa terhunjam ke dalam hati jika memang kita memberinya pun dengan dengan keikhlasan juga. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menggetarkan hati orang yang mendengar nasihat-nasihat tersebut. Hati itu milik Allah. Ya, tidak akan ada yang mampu, tidak ada seorang pun yang mampu menyatukan hati seluruh manusia, hati di antara dua orang, ya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala firman, "Lau Allah, eh, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allah allafta baina qulubihim." Kalaupun engkau infakkan seluruh harta bendamu untuk menyatukan hati-hati manusia ini, tidak akan mampu kamu satukan. Walakinna walakin Allah allafa bainahum. Eh, akan tapi Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Jadi Allah untuk menyatukan hati para hamba hendaklah kita eh, memberikan nasihat tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kita berikan benar-benar berada di atas yang hak sehingga kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengetuk hati orang yang mendengar. Ya, dan Allah mengetuk hati orang yang mendengar. Jadi tidak hanya sekedar pandai berbicara, orator, ya. Berapa banyak orang yang terkesima dengan oratornya seseorang, namun terkesimanya hanya sampai di situ saja. Ketika dia pulang, maka apa yang dia dengar pun gila. Ya, tidak berkesan dalam kehidupannya tidak terwujud dalam kehidupan orang yang mendengar. Mengapa demikian para ikhwatiddin? Karena hati itu milik Allah. Jadi ketika seorang memberi nasihat, siapapun orangnya, apakah dia seorang ustadz, apakah dia seorang teman, apakah dia tetangga, kalau memang memberi nasihat, tidak ada uh, tidak ada maksud-maksud tertentu, tidak pamrih, tidak ada pamrihnya. Hanya benar-benar dia ikhlas dan ingin memberikan yang hak yang benar kepada orang yang diberi nasihat Semoga Allah Subhanahu wa taala mengetuk hati orang tersebut. Kalau seandainya ternyata orang tersebut dapat hidayah, ini merupakan satu uh, eh, suatu nikmat yang terbesar. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ayyahdiyaka rajulun La ayyahdiyaka rajulun La ayyahdiyaka rajulan Seandainya apabila engkau memberikan hidayah kepada seorang laki-laki. Artinya Allah memberikan hidayah orang tersebut melalui kamu khairum min humurin na'am, lebih baik dibandingkan unta merah. Ya. Karena apa para ikhwatiddin? Karena itu merupakan aset kita. Kita memberi dia nasihat, dia amalkan nasihat tersebut, maka setiap kali dia mengamalkan nasihat kita, maka kita pun terus mendapatkan pahala dan dia mendapat hidayah juga itu merupakan berkah dan taufik dari Allah karena Allah menyebutkan inna la tahdi man ahbabta walakin Allah yang man yasha sungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau kehendaki tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada orang yang dia kehendaki terkadang kita hanya bicara biasa-biasa saja tapi mengapa berkesan ya terkadang ada seorang seorang dai yang dengan sangat hebatnya berapi api Namun sebenarnya ada yang orang itu tertarik bukan karena berapi-berapinya. Ada satu pembahasan, mungkin satu kalimat, dua kalimat yang membuat dia terkesan. Melalui itu Allah Subhanahu wa taala memberi dia hidayah. Demikian para ekofidin rahimallahu wa iyyakum. Ya. Jadi ketika seorang memberikan nasihatnya kepada orang lain, ya, dia ikhlas. Ini yang terpenting, ikhlas memang ingin agar temannya tersebut juga menapaki kakinya di atas kebenaran sebagaimana yang sedang dia tapaki, sebagaimana yang sedang dia rasakan. Dia ingin temannya tersebut mencicipi kebaikan sebagaimana kebaikan yang telah dia cicipi. La yu'minu ahadukum hatta ya, hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Syekh Muhammad bin Shalih Al menyebutkan tidaklah beriman salah seorang kalian hingga dia mencintai kebaikan untuk dirinya, untuk saudaranya sebagaimana dia suka kebaikan tersebut untuk dirinya. Jadi di sini sebutkan mau'izatan, ya. Wa'adana Rasulullah mau'izatan wajilat min halqulub, bergetar hati. Ya, tidak semua orang yang memberikan nasihat itu bisa menggetarkan hati seseorang. Ya, tidak semua. Dan tidak setiap saat bisa. Hanya Allah lah subhanahu wa ta'ala yang bisa memberikan sebab-sebabnya. Maka ada yang tergetar dan ada yang tidak. Para khafiddin, mungkin seorang memberikan nasihat di depan khalayak ramai. Ataupun di depan di hadapan 10-20 orang namun bisa saja yang bergetar hanya satu. Bisa saja yang tergetar hatinya hanya dalam satu permasalahan di antara banyak permasalahan yang mungkin dibahas dalam majelis tersebut. Ya. Jadi itu merupakan topik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwatiddin, faedah yang lain yang dapat kita ambil dari hadis Irbat bin Sariyah, faedah tarbawiyah bahwasanya fihi bayan li'alaqatil qalbi ma'al jawari. Di sini dikatakan adanya penjelasan adanya hubungan antara hati dan dan fisik. Karena di sini dikatakan wajilat min hal kulub bergetar hati dan wadarafat min hal uyun dan air mata pun berlinang ada kaitan erat benang merah yang sangat kuat antara hati dan dan fisik seseorang. Demikian. Ya minimal kalau seandainya hati seorang bergetar, minimal bulu romanya merinding. Apa hubungannya antara hati dengan bulu roma? Ya, jelas ada hubungannya. Makanya para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum, iman itu adalah tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan Wa wala amalu bil jawari membenarkan dalam hati, mengucapkannya dan mewujudkannya dalam dalam perbuatannya sehari-hari. Itulah iman begitu. Jadi tidak ada dalam Islam seorang yang tidak berbuat baik atau bahkan dia berbuat jahat kemudian dia mengaku yang jahat ini sebenarnya hati saya itu baik, itu omong kosong. Kalau dia berbuat jahat menunjukkan hatinya jahat juga. Karena tidak mungkin seorang itu mudah melakukan kejahatan sementara hatinya sendiri mengingkarinya. Ketika dia semakin mudah melakukan kejahatan berarti bisikan-bisikan dalam hatinya sudah semakin lemah. Bisikan-bisikan kebenaran dalam hatinya, suara-suara kebenaran dalam hatinya sudah semakin lemah. Dan suara-suara itu berdasarkan input yang dia dengar dari taklim-taklim, ya. Nasihat-nasihat yang pernah dia rekam melalui majelis-majelis ilmu dan seterusnya. Faman ta'athar qalb khasya'a khasya'a ta'atharat apabila hati uh, hati bergetar maka dia akan semakin khusyuk begitu ya akan semakin khusyuk artinya dia perhatian sekali dengan nasihat tersebut sampai bergetar hatinya saya yakin kalau sudah sampai seperti ini seorang tidak akan ngantuk karena apa dia akan tetap memperhatikan apa yang disebutkan oleh orang yang memberikan nasihat. Kalau dia malah ngantuk, tandanya memang apa yang diberikan tidak masuk dalam hatinya. Begitu. Ya, tandanya seperti itu. Dan orang khusyuk itu bukan berarti dia memperhatikan mem memusat matanya itu memperhatikan orang yang sedang memberikan wejangan. Itu belum tentu. Karena bisa saja seorang memperhatikan, memfokuskan pandangannya dalam satu titik, namun pikirannya entah kemana. Terkadang syaitan Ya, terkadang syaitan tidak membiarkan seorang itu untuk khusyuk, untuk fokus perhatiannya. Ketika dia mendengar satu permasalahan dari seorang yang memberikan wejangan, kemudian syaitan berusaha mengkecamukkan pemikirannya, kemudian berusaha memberikan subhat-subhat kan begitu kalau begitu bagaimana dan begini begini sehingga terlewatlah orang yang memberikan ucapan-ucapan lain yang diberikan oleh orang tersebut. Nah, demikian. Kalau di kalangan orang awam biasanya, terutama kaum ibu-ibu, kalau ada satu permasalahan yang menarik hatinya, langsung dikomentari di tempat. Nah, begitu. Iya betul apa kata ustadz itu. Nah, yang kata ustadz itu ada selebihnya tidak lagi diperhatikan. Nah, dia melanjutkan komentar yang nomor iya betul. Tapi kemarin saya begini begitu begini begitu. Nah, jadi yang satu permasalahan mereka komentari selebihnya sudah mereka tidak perhatikan lagi. Nah, demikian para Fasidid. Rahimallahu wa iyyakum. Kemudian para ekafidin <clears throat> Jadi wakasya awata ta'asarat la'uyun. Jadi kalau hati sudah khusyuk, bergetar, maka air mata akan berlinang wabakat min khasyatillah. <clears throat> Menangis karena takut kepada Allah. Faedah yang lain, fikhu sahabi Al-Bad Irbad bin syariah radhiyallahu anhu. Bagaimana fikihnya ataupun pemahamannya sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Ya. Qaddama qawluhu <clears throat> di mana dia menyebutkan dalam ucapannya wajabat min haluyun. Hati bergetar ala qawlihi zarafat min haluyun. Dibandingkan ucapannya berlinang hatinya, eh, berlinang air matanya. Irbad bin Sariyah lebih pertama menyusun ucapannya bergetar hati, berlinang air mata. Mengapa demikian? Ini menunjukkan kecerdasan Irbad bin Sariyah. Dia tidak menyebutkan berlinang air mata, bergetar hati. Mengapa demikian? Karena asal ya, asal daripada uh, asal action daripada mata air mata berlinang itu asal dari hati. Hati dahulu bergetar, baru berlinang air mata. Tidak ada orang yang berlinang air mata, baru kemudian hatinya bergetar. Jadi ketika dia mendengar satu kisah yang sedih, kemudian beriang dulu air matanya, baru dia oh sedih, nggak mungkin, ya. Dia rasakan dulu kesedihan, dia rasakan dulu ber, uh, dalamnya makna nasihat tersebut, baru muncul yang namanya air mata berlinang. Demikian. Makanya Irbad bin Sariyah menyusun lafaznya zarafat min hal uyun, uh, wajilat min hal qulub, bergetar hati, wadarafat min hal uyun. Karena hatilah yang asal. Kemudian <clears throat> faedah yang lain, khasyatus sahabah ridwanullah anhum radhiyallahu anhum bi rabbihim subhana. Menunjukkan bagaimana takutnya para sahabat ridwanullah alim ajma'in terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fabisima'ihim mawa'iz al-mawa'iz. Bagaimana mereka mendengar <clears throat> nasihat-nasihat Rasulullah Zarafat ayunuhum berlinang air mata mereka. Wa tujila qulubuhum dan berlin, uh, bergetar hati mereka. Karena kalau seorang yang tidak merasa takut terhadap nasihat-nasihat tersebut, tentunya tidak akan mungkin berlinang air mata. Faedah yang lain para ikhwatiddin yang ketujuh, buka fil majlisil mau'izi wa dzikr idza ghalaba al insan la yakunu riya'an. Apabila <clears throat> bahwasanya tangisan di sebuah majelis nasihat dan zikir, jika memang hal itu uh, menguasai seseorang, tidak dikatakan ria. Misalnya dia melihat bagaimana eh, nasihat-nasihat uh, yang menyentuh hatinya, kemudian berlinang tanpa disadari berlinanglah air matanya, ini tidak termasuk ria. Ya, ini tidak termasuk ria karena sahabat melakukannya. Dan para ikhwafiddin, ya, bagaimana mungkin bisa ria? Yang namanya air mata, ya, itu merupakan respon dari hati. Gak bisa orang tiba-tiba nangis. Allah alam mungkin kalau dia pemain sinetron mungkin bisa nangis. Itu pun dikarena mereka bisa menangis karena mereka berusaha meresapi skenario nya seolah-olah dia masuk dalam uh, skenario tersebut makanya dia pun bisa menangis. Kalau tuh nggak bisa menangis, jadi ya teteskan air matanya, di, di cut dulu, cut kan begitu. Teteskan air apa namanya obat mata, kemudian lah di, dilanjutkan lagi shootingnya begitu. Namun sebenarnya ya eh, keluarnya air mata, linangnya air mata ini merupakan respon dari hati. Ya, aksi apa namanya reaksi daripada aksi yang ada di dalam hatinya. Demikian para ekofidin. Jadi kalau seorang menangis di ketika mendengar sebuah nasihat itu bukanlah satu perbuatan yang ria. Demikian. Namun jangan kalau dia dengar sendiri dia nggak nangis, tapi kalau sudah depan orang nangis. Kan begitu. Kalau masuk TV nangis, kalau masuk TV nggak nangis. Karena ada begini, kalau zikirnya depan TV nangis lah. Kemudian ada lagi, kalau orang lain nangis dia ikut nangis. Begitu, partisipasi. Partisipasi. Begitu, ikut-ikutan orang oh, nangis, nangis ya, nangis juga lah. Begitu. Ah demikian mereka ikhwatiddin rahimallahu aku. Makanya nah, kalaupun e, majelis yang dilakukan oleh para sahabat ini di mana di situ mereka menangis, maka tidak termasuk riya kama bakat sahabatu an radhiyallahu anhum fi hadzal fi hadisil bab sebagaimana menangisnya para sahabat dalam hadis ini Faedah yang keenam, maka kedelapan, kalamun nafi huwa alladhi yukhalitul qalbi wa yu wa yu'thiru wa yu'athiru alaihi bi sidqi wa ikhlasihi fi nafsihi. Ucapan yang bermanfaat dan dapat mengesankan dalam hati, terkesan dalam hati, itu dapat berpengaruh dari keikhlasan dan kejujuran, kebenaran si penyampainya. Ya, kejujuran si penyampainya. Tentunya isi daripada nasihat tersebut hal-hal yang memang menyentuh hati. Tapi kalau misalnya kita bicara masalah jihad, begitu bicara masalah jihad, si pemberi, si narasumber mengatakan bahwasanya e, surga berada di bawah kilatan-kilatan pedang, nangis, atau hubungannya? Begitu. Ini masalah jihad, masalah membangkitkan semangat untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, bukan semua nasihat itu bukan semua nasihat kita harus tangisi. Ya dilihat juga nasihat apa yang memang layak membuat kita menangis begitu, ya. Seperti kalau ada yang nggak sholat kita nasihati kamu sholatlah nangis. Hmm. Apa hubungannya? Disuruh sholat dengan nangis begitu. Oh kamu takdirnya salah. Oh iya salah. Enggak <laughs> kan mungkin. Ya. Ini keterlaluan juga namanya, nggak ada hubungannya antara nangis dengan nasihat. Mungkin. Jadi di apa namanya? uh, uh, apa namanya? Ada ada ada hubungannya begitu. Dan tidak memang tidak bisa dibuat-buat ya. Tidak bisa dibuat-buat. Kemudian para hafidin rahimallahu iyyakum. Faedah yang kesembilan, fahmu sahabah wa fatnuhum. Lima qala sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sahabat memahami apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka langsung dapat menyimpulkan apa kata mereka, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatan wajj. Ya Rasulullah, Sepertinya ini nasihat perpisahan. Begitu. Langsung mereka dapat pahami, dapat mereka simpulkan. Padahal Rasulullah tidak ada menyebutkan para sahabat ini nasihat saya yang terakhir, tidak ada. Namun dikarenakan lain daripada yang lain nasihat kali ini. Bagaimana penekanan-penekanan yang dilakukan Rasulullah SAW dalam nasihat-nasihat tersebut Berbeda yang dirasakan sahabat itu berbeda dengan nasihat-nasihat yang lainnya. Makanya mereka merasakan dan tidak hanya Irbad bin Sariyah. Sahabat-sahabat lain juga menyimpulkan seperti itu. Ya Rasulullah, sepertinya ini nasihat perpisahan. Begitu. Demikianlah para Yafafiddin. Ya. Bagaimana para sahabat memahami Rasulullah SAW hadis-hadis Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Makanya sahabat yang paling paham tentang hadis Rasulullah. Tidak ada yang lainnya. Buktinya Rasulullah nggak mengatakan nasihat terakhir mereka sudah simpulkan nasihat yang terakhir. Dan Rasulullah tidak mengingkari. Perhatikan ya. Dan Rasulullah tidak mengingkari. Tidak ada di sini ah, siapa bilang yang terakhir. Mandi pandean. Enggak ada. Rasulullah men, apa tidak mengingkari berarti membenarkan kesimpulan para sahabat tersebut. Nah, demikian. Kemudian para hafidin Fafahimu min khilali alfadi annaha wasiatan muaddid. Mereka fahami dari lafaz-lafaz, ucapan-ucapan wejangan yang disampaikan Rasulullah seperti ini wasiat yang terakhir. Wa hadzal fahmu yahsulu bitarkizi wa intibahihi wa intibahi. Tentunya faham ini muncul dikarenakan bagaimana para sahabat memperhatikan nasihat tersebut. Coba orang yang sedang ngantuk, bisa dia simpulkan seperti ini dengar sekali hilang sinyalnya bangun lagi kan begitu dengar tiga kata hilang dua belas kata nggak akan mungkin bisa menyimpulkan seperti ini ini tandanya sahabat itu benar-benar memperhatikan setiap lafaz-lafaz yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apalagi dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah itu menyebutkan lafaz satu persatu ya tidak kencang sehingga berempet satu lafaz dengan lafaz yang lain Rasulullah kalau menyebutkan ucapannya dia ucapkan dengan jelas dan para sahabat pun memperhatikannya. Karena kita sebutkan lafaz-lafaz yang jelas kalau memang tidak diperhatikan tak akan mungkin punya kesimpulan. Berapa banyak kita ikut ngaji, kemudian kesimpulannya ya sekedar saya kemarin ikut ngaji, tidak punya kesimpulan. Begitu, tidak ada kesimpulan. Nah, demikian para Fafidin. Jadi, ini menunjukkan bagaimana antusiasnya para sahabat memperhatikan setiap lafaz ya setiap lafaz yang dikeluarkan yang keluar dari mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena lafaz yang keluar dari mulut Rasulullah itu tidak sama dengan yang lainnya setiap lafaz yang keluar ini merupakan wahyu wa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha dia tidak memberi, mengucap tidak melontarkan sebuah ucapan kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu, para sahabat ada yang mengingat lafaz Rasulullah tersebut secara secara detail, secara rinci tidak berubah. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu didoakan Rasulullah SAW setelah dia melapor ya Rasulullah, saya sering mendengar hadis Anda, namun saya sering lupa. Kemudian Rasulullah SAW mendoakannya, bentangkan selendangmu dan kumpulkan ke dadamu dilakukan oleh Rasulullah, dilakukan oleh Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, semenjak itu tidak pernah terlupakan olehku hadis-hadis yang beliau ucapkan. Sehingga seorang tabiin pernah mengetes hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dia dengar hari ini, 10 tahun kemudian dia tanya lagi. Ternyata tidak ada satu huruf pun yang berubah dari hadis yang dulu pernah beliau sampaikan. Begitu. Itu lafaz-lafaz yang keluar dari mulut Rasulullah sallallahu oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan e, bahwasanya Rasulullah memberi diberi sebuah mukjizat yaitu jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu apa artinya? Ucapannya sedikit, lafaznya sedikit namun maknanya sangat dalam. Kalau kita kan ngomongnya banyak satu jam, tapi maknanya sedikit saja disimpulkan dengan dua menit. Begitu. Bedanya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum, amma sahu wal ghaflah asna al asna al wa'dhi fatadhi'u al fa'idah ala sahibiha. Adapun mereka yang lalai kemudian tertidur ataupun terlupa terlelap ketika mendengar wejangan maka dia tidak akan mendapatkan faedah faedah tidak dapat menyimpulkan faedah yang dari nasihat yang dia dengar. Demikianlah para Insya Allah akan kita lanjutkan faedah-faedah dari hadis Ibad bin Sariyah tersebut. Nanti juga akan masuk masalah masalah bagaimana komentar para ulama mengenai adanya seorang khalifah dari kalangan hamba, hamba sahaya. Padahal para ulama sudah bersepakat sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Battal bahwasanya sudah sepakat para ulama imam seorang imam ataupun seorang khalifah ya salah satu syaratnya tidak dari kalangan hamba namun dalam hadis sebutkan, walaupun dia seorang hamba seorang budak sahaya insyaallah pada Sabtu yang akan datang kita lanjutkan keterangan daripada hadis Irbad bin Sa'id Aku lupa lihat wassalamualaikum Walisar muslimin innahu wal Silakan Pak Mahbub.